Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Sirah Rasul, yakni pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan pada pertemuan terakhirnya ya peperangan-peperangan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sirah Nabawiyah ini sebelumnya juga tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sejak beliau sebelum lahir, kemudian juga ketika beliau lahir, nasab beliau, keturunannya. Demikian juga ketika beliau diutus menjadi seorang nabi, kemudian berdakwah di Mekah, kemudian juga kemudian beliau hijrah ke Madinah, ya. Dan kita masih dalam bahasan perperangan Nabi SAW telah lewat di situ perang Badar yang terjadi bulan Ramadan tahun yang kedua, tahun yang kedua, ya di bulan Ramadan. Kemudian juga setelah itu perang Uhud. Kemudian juga perang-perang yang lain, perang Azab. Kemudian juga ini Bani Quraidah dan sebagainya. Terakhir disebutkan oleh beliau Ramadan yang sudah kita baca ini perang Bani Mustalik atau perang Muraisi. Sebagian mengatakan terjadi di bulan Sya'ban tahun yang ke-6 Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah beliau merujukkan membenarkan yang benar adalah Sya'ban di tahun yang kelima. Ya demikian. Semua di Zadul Ma'ad. Dan itu insya Allah yang rojih. Dan di tahun itu terjadi yaitu kisah if. Ya, kisah kedustaan yang dibuat oleh orang-orang munafik terhadap istri Nabi SAW yang mulia yaitu Aisyah radhiyallahu anha ya menuduh bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Sofan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani. Ini termasuk kekejian yang besar. Kemudian Allah bersihkan nama beliau, nama Aisyah radhiyallahu anha dari atas langit. Allah turunkan surat Nur. Berikutnya kita sebutkan faslun. <clears throat> Ini pasal berikutnya. Ghazwatul Hudaybiyah. Ini perang Hudaybiyah. Hudaybiyah disebutkan bi'run tabudu tis'ah amyal an Makkah nahyatil Madinah. Hudaybiyah itu adalah sebuah sumur yang jaraknya adalah 3 mil dari Mekah ke arah Madinah. Kalau jarak Mekah ke Madinah katakan sekitar Semarang ya ke Jakarta sekitar itu. 500 km. Ya sekitar itu. Ya, ini dia suatu ya sumur, sumur sembilan 9 mil kalau dia kira-kira 1,3 kilo ya sekitar 15 kilo jaraknya dari Mekah menuju arah Madinah. Berarti Nabi SAW ketika beliau akan melakukan umrah ke Hude, ini ke Mekah di tempat namanya Hudaybiyah ini sudah hampir dekat dengan apa Mekah, tinggal sekitar 15 kilo. Sudah mau beliau sudah mau sampai ke ke Mekah. Ya, setelah beliau diusir dari Mekah kemudian beliau kan ke Madinah. Ya. Setelah itu di tahun yang ke-6 ini di bulan Dzulqa'dah itu waktu-waktunya untuk melakukan ibadah ya haji demikian juga umroh dan demikian. Di beliau di bulan Dzulqa'dah tahun yang ke-6 beliau menuju dari Madinah ke ke Mekah. Ketika ini hampir sampai kira-kira 15 km beliau dilarang untuk melakukan ibadah umroh tersebut. Ya, ini dikenal dengan Ghazwatul Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Mereka para ulama bahkan menyebutkan inilah kemenangan sebenarnya. Selain menyebutkan inna fatahna laka fathah mubina, sungguhnya kami bukakan ya untuk engkau pembukaan yang besar, kemenangan yang besar ini di perang Hudaybiyah ini. Tahun yang ke-6, bukan Fathu Mekah, itu tahun yang ke-8, bukan, ini tahun yang ke-6. Karena hasil yang didapatkan seakan-akan membuat rugi kaum muslimin. Ya dari siapa? Dari sisi bahwa waktu itu terjadi perdamaian. Perdamaian 10 tahun tidak boleh saling menyerang. Orang-orang muslim yang di Madinah, yang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah lagi. Tapi kebalikannya, orang Mekah yang menuju ke Madinah walaupun dia sudah masuk Islam, maka tidak boleh untuk kemudian tetap di Madinah, harus pulang ke Mekah. Ini kan suatu yang merugikan. Tapi di situ banyak kebaikan. Karena adanya keamanan itu tidak ada peperangan, ini kejahatan senjata istilah kita. Walaupun nanti dibatalkan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Islam tersebar. Orang bisa berdakwah dengan dengan dengan mudah. Ya, walaupun mereka masuk Islam harus kembali ke Mekah, ya ini tidak kemudian terlalu berpengaruh alam demikian. Dakwah tersebar di tahun tersebut sehingga inilah kemenangan yang sebenarnya. Ya, sebenarnya menyebutkan demikian. Banyak orang masuk Islam di waktu tersebut. Ya disebutkan di sini Ghazwatul Hudaybiyah. Walama kana Dzulqa'dah. Dan ketika bulan Dzulqa'dah minas sanah as-sadisah di tahun yang ke-6. Setelah Dzulqa'dah kan Dzulhijjah. Dan ini ulama tidak ada perselisihan para ulama tentang perang Hudaybiyah ini. Kharaja Rasulullah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tamiran melakukan umrah fi alf wa naif yakni seribu sekian Kila khamsamiyah. Ini 1500. Wa qila arba'amiyah. Ada yang mengatakan 1400. Wa qila wa salasamiyah. Ada yang mengatakan 1300 sahabat banyak 1000 ya 300 1500 wakila ghairu dalik ada yang mengatakan selain itu fama manzama anahu annahu inna makroja kharaja maka adapun orang yang zama menyangka ini orang yang berkeyakinan semuanya beliau hanyalah kharaja keluar bisa mi'ah fakot 700 orang saja fakot walatom maka adalah salah ya apalagi menyelisih hadis-hadis yang sahih di Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim beliau menyebutkan bi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Anas dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu Anu Nabi sallallahu alaihi wasallam itamara arba um, umar. Ini beliau umrah empat kali. Kulluhunna fi Dzulqa'dah, semua di Dzulqa'dah beliau umrah. Adapun haji sekali saja. Ya ketika beliau hijrah ke Madinah haji sekali saja. Fadzakara minha tuh Hudaybiyah, disebutkan di situ yakni umrah Hudaybiyah. Ya, wa kana al alf wa Bersama dengan beliau 1500 orang. Ya. Hakadza bi sahihin. Demikian semua dalam surah saya Bukhari dan Sahih Muslim. An Jabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya demikian. Sebenarnya yang menyebutkan tadi, alfan wa Ya 1400 Ya demikian. Nanti eh, ini hampir mirip. Jadi di sini seakan-akan apa yang oleh Munkasir dan Ibnu itu hampir mirip sumbernya. Kalau kita perhatikan itu lafaznya pun hampir sama. Nah, kemudian disebutkan ya, jadi yang hadir yang mengikuti umroh ini 1500 orang. Falamma alimal musyrikun maka ketika orang-orang musyrik mengetahui bidalik demikian itu jama'u ahabisahum habisahum mereka mengumpulkan pimpinan-pimpinan mereka. Ini Muhammad mau datang nih dan dan orang-orang yang mengikutinya ini 1500 orang mau umrah wa kharaju min Makkah dan mereka pun keluar dari Mekah maka orang-orang musyrik dan pimpinan-pimpinannya keluar ya keluar dari Mekah sadina lahu menghalangi beliau anil itimar untuk melakukan umrah hadal am di tahun ini umrah yang sebenarnya mudah kalau umrah seorang itu kita umrah masuk ke Mekah mungkin umrah itu tidak ya tidak lebih dari satu jam tawaf tujuh kali ya kemudian sholat di belakang makom, kemudian yani sa'i dari sofa ke marwah, ya tujuh kali. Kemudian apa? Mengundul sudah selesai, sebentar aja. Tawaf, sholat yani ini di belakang makom itu dua rakaat, kemudian yani sa'i dari sofa ke marwah, kemudian menggundul atau mencukur sudah selesai. Ya, demikian. Tapi mereka menghalangi umrah di tahun ini. Wakadamu ala khailin lahum. Mereka mendahulukan, ini melepaskan di awal-awal mereka itu khail, yakni kuda-kuda mereka. Ya, pimpinannya adalah Khalid bin Walid. Ya, waktu itu belum masuk Islam. Khalid bin Walid radhiyallahu Kita mengatakan radhiyallahu walaupun beliau belum masuk Islam, tapi kan kemudian masuk Islam. Ini juga belum ini. Siapa Abu Hurairah belum ada ini Abu Hurairah ini. Belum ada beliau masuk Islam belum ada ini. Setelahnya nanti di perang Khaybar baru beliau masuk Islam. Masya Allah ini belakangan masuk Islam tapi hadisnya banyak. Demikian juga Khalid bin Walid ini belum ada disebutkan kemudian dia masuk Islam sampai tahun yang ke-6 ini. Akhir bahkan tahun yang ke-6. Ya, demikian hidayah datang kepada mereka kepada sahabat. Ini Khalid bin Walid ila Qura al-Ghaim menuju Qura al-Ghaim. Ya. Ternyata bahwa khalafahu sallallahu alaihi wasallam fi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia di jalannya. Fantaha sallallahu alaihi wasallam ila Hudaybiyah. Maka beliau pun berhenti di Hudaybiyah. Ya, kemudian kan dihalangi oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Inilah kalau kita kalau belajar di Bulughul Maram ada pembahasan apa? Orang yang dia itu ihsar, orang yang dia itu dalam badan dikepung, tidak bisa masuk. Kadang itu dibahas juga, mungkin kalau di zaman kita itu corona dan sebagainya, tidak bisa sudah mau umpamanya masuk ke Mekah, tidak boleh masuk. Kenapa? Karena ada wabah umpamanya. Kan demikian. Wallahu alam. Maka di sini kemudian Nabi menyelisih jalan mereka. Eh, demikian beliau kalau melakukan suatu perjalanan, kadang peperangan, ya untuk keamanan atau untuk menipu musuh, itu menempuh jarak yang yang sebaliknya. Maka beliau kemudian wataros ala huwa wal musyrikun. Maka Nabi Salim mengirimkan surat. Beliau dan orang-orang musyrik bicarakan gimana ini? Untuk kemudian suluh terjadi perdamaian ini gimana ini? Kenapa tidak boleh umroh ini? Nah demikian. Hatta jaa Suhail sampai datang Suhail bin Amr. Datang Suhail bin Amr fasalahu melakukan mus islah, melakukan perdamaian, perundingan. Ala ayyarji'a anhum amhum hada. amhum hada. Untuk kembali dari mereka, yakni agar para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ya di tahun ini, di tahun mereka ini. Jangan umrah tahun ini sudah. Sudah perjanjiannya jangan umrah tahun ini. Ya demikian. Wa miro, wa miro, minal am al mukbil dan untuk umrah tahun yang yang akan datang. Sehingga dikatakan umrah ya qadha yakni untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan itu. Sebagian mengatakan demikian. Ini tahun berikutnya melakukan umrah qadha. Ini untuk membayar apa yang telah diputuskan pada tahun yang sebelumnya tidak boleh. Jadi Nabi di tahun yang ke-6 ini tidak boleh umrah di bulan Dzulqa'dah ini. Ini isi perjanjiannya di antaranya. Fajabahu bahu, alaihi wasallam maka Nabi sallallahu menjawab mengijabahi menerima keputusan tersebut ila masalah terhadap apa yang mereka minta. Lima jalan Allah azza wa jalla bidzalika minal maslahah wal barakah. Dari apa yang Allah jadikan azza wa dalam perkara itu masalah dan barokah. Banyak sekali masalahnya. Demikian juga Asal takuru syai'a wa khairul lakum wa asal saya wa syarulakum. Ya, mungkin engkau tidak suka sesuatu itu lebih bagus bagi kalian Kadang engkau suka suatu itu ternyata jelek bagi kalian, demikian. Ternyata perjanjian ini banyak masalah dan barokahnya. Wa kariha dzalika itu min ashabah. Ini awalnya mereka tidak suka yang demikian itu sekelompok dari para sahabat radhiyallahu Karena dohirnya perjanjiannya sangat merugikan kaum muslimin. Ya minum di antara mereka Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa raja Abu Bakar As-Siddiq Ya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau pun yakni bertanya kepada Nabi, "Bagaimana nih wahai Rasulullah?" Sampai kemudian beliau pun sadar. Dan beliau sendirilah yang yang dalam keadaan apa? Yakin apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti benar, apa yang diputuskan oleh Nabi SAW mesti benar. Ya. Ini Abu Bakar pun mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, demikian demikian." Wa raja, thumma raja Nabi. Kemudian Nabi juga ya menyampaikan kepada Abu Bakar, ya bahwa ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak jawabu sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ajabahu as-siddiq radhiyallahu Sebagaimana apa yang as-siddiq yakni Abu Bakar as-siddiq menjawabnya. Yaitu apa? Mesti apa yang diputuskan oleh Allah mesti benar. Mesti. Wa huwa annahu Abdullah, bahasungguhnya beliau adalah hamba Allah. Wa rasuluhu demikian juga rasulnya. Wa yudayyuhu dan tidak akan ya untuk kemudian menelantarkan Nabi SAW. Mesti apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti itu adalah benar. Wa huwa nasiru dan Allah adalah penolongnya. Demikian juga kita perhatikan bagaimana Abu Bakar itu berpegang dengan sunnah Nabi itu, ya sampai-sampai beliau tidak merubah apa yang Nabi sudah putuskan ketika beliau masih hidup. Seperti beliau mengutus Nabi mengutus Usama bin Zaid untuk menyerang suatu tempat. Padahal waktu itu kemudian Nabi meninggal dan waktu itu Madinah butuh untuk kemudian apa pasukan tapi Abu Bakar dengan tawakalnya tetap mengirimkan pasukan yang Nabi sudah utus. Waktu itu Abu Bakar mengatakan, bagaimana di sini kita butuh pasukan? Tapi eh, beliau yakin apa yang Nabi sudah putuskan maka itu adalah benar. Maka disebutkan orang-orang kemudian menyangka, oh masya Allah, berarti di Madinah masih banyak pasukan. Ini pasukan yang inti saja dia keluar tetap keluar, walaupun Nabi sudah meninggal. Berarti di Madinah sudah ada pasukan juga yang lain. Nah itu, yang demikian. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh Allah mesti benar. Waqat istaqsa al-Bukhari dan Imam Bukhari telah panjang lebar hadal hadis fi sahih. Hadis ini di dalam sahihnya. Dan sebagian seperti Umar bin Khattab waktu itu yang disebutkan ketika menerima perjanjian itu merasa berat. Ya, bagaimana an-nakhudha ad-daniyah fi dinia? Kenapa kita harus merendahkan ya Rasulullah? Kita sudah punya kekuatan. Kenapa kita harus kemudian merendahkan di hadapan mereka ya Rasulullah? Perang saja kan demikian. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap beliau menerima apa perjanjian tersebut. Ya tadi bahwa Nabi adalah hamba Allah dan Rasulnya tidak mungkin Allah menyanyiakan beliau. Kemudian faqadahu Suhail bin Amr, maka Suhail bin Amr pun memutuskannya. Ala apa itu perjanjiannya? jianhum amahu, amahu hada untuk kembali mereka para sahabat dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tahun ini. Wa ya'tamira minal amal mukbil untuk umrah di tahun yang akan datang. Ala alla yadkhul Makkah, tapi umrahnya tidak boleh masuk Mekah illa bi juluban kecuali senjatanya itu di dalam apa? Di dalam e, tempat-tempatnya. Ya, tidak dikeluarkan, tidak dihunuskan pedangnya. Juluban istilah. Ya demikian. Ini di tempatnya senjata, tidak kemudian dihunuskan. Wa alla yuqima indahum tidak boleh tinggal di sisi mereka. Ini di sisi orang-orang Mekah aksar min salah salasam ayam, lebih dari tiga hari. ini di Mekah tiga hari saja. Ya, demikian. Wa ayam ayyaman ayyaman nas bainahum wa bainahu asyr sinin. Dan manusia dalam badan aman antara mereka ya dan antara Nabi SAW, ya, antara Nabi dan orang kafir Quraisy, demikian juga antara Nabi dan para sahabat dan, dan kafir Quraisy 10 tahun, 10 tahun aman. Ini perjanjiannya. Ternyata tidak sampai 10 tahun mereka membatalkan Sampai kemudian diserang ketika Fathu Mekah mereka dalam badan habis. Dalam badan tunduk mereka. Ya demikian. Ini perjanjiannya seakan-akan berat, tapi demikianlah di situ ada kebaikan yang banyak. Adanya keamanan ini bisa berdakwah. Bahkan hadhil hudnah, maka perjanjian ini ya, kalau kita ya perjanjian untuk pencatat senjata min akbaril futuhat lil muslimin, paling besarnya kemenangan-kemenangan kaum muslimin. Ternyata ini kemenangan yang sebenarnya. Bebas masuk orang Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Tersebar dakwah. Yang namanya kebenaran tidak bisa kemudian ditutupi. Kama qala Abdul bin Mas'ud sebagaimana Abdul bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu Wala annahu man syaa'a dakhala. Perjanjiannya adalah sesungguhnya untuk orang yang ingin masuk fi aqdi Rasulillah di perjanjiannya Rasulullah SAW di wilayahnya Rasulullah SAW di Madinah. Orang Mekah masuk ke Madinah. Ya, boleh masuk. Faman syaa dakhala fi aqdi Quraisy. Barang siapa ingin untuk masuk ke orang-orang barisan Quraisy. Walanahu la ya'ti. Dengan sesungguhnya la ya'ti ahadun minhum tidak boleh salah seorang dari mereka datang wa in kana musliman walaupun dia muslim illa radu ilaim. Nah, ini yang berat. Menurut sebagian sahabat, kecuali walaupun dia muslim untuk kembali kepada mereka. Ya ini kalau ada ya orang orang Madinah menuju Mekah walaupun dia sudah muslim nggak boleh kembali ke Madinah. Nah, itu. Ini banyak faedahnya. Kenapa? Oh, berarti dia orang munafik. Kenapa dari Madinah pergi ke Mekah? Berarti munafik. Biar mereka tinggal di di Mekah bersama dengan orang seperti mereka nah, itu. Ini salah satu pelajarannya. Kenapa dia harus pindah dari Madinah ke Mekah? Berarti munafik dia. Kalau seperti itu, maka lebih bagus untuk tidak tinggal di Madinah. Nah ini, ini adalah apa? Hikmah yang sangat besar. Apalagi dibuat perjanjian tidak boleh kembali ke Madinah, malah bagus kan demikian. Ada demikian para ulama menyebutkan. Wa in min minal muslimin apabila salah seorang dari kaum muslimin pergi ilaihim kepada orang-orang yang di Madinah la yurdunahu ilaih tidak boleh untuk kemudian kembali kepadanya. Ya demikian. Ya, ini maksudnya apa? Kalau ada orang Mekah yang dia itu pergi ke Madinah, maka harus kembalikan ke ke Mekah lagi. Dan ini sangat bagus juga hikmahnya besar. Kenapa? Ya ini mereka yang sudah masuk Islam ini dari Mekah kemudian pergi ke Madinah harus kembali ke Mekah ya dan itu seakan-akan memberatkan mereka menyebarkan dakwah. Ya, mereka menyebarkan dakwah ke saudara-saudara mereka yang ada di Mekah. Ya, walaupun mereka sebenarnya kalau adil ya dia harus boleh juga ke Madinah, tapi tidak harus pulang ke Mekah. Hikmahnya apa? Mereka malah bisa kemudian berdakwah, berdakwah di Mekah. Sampai disebutkan ketika Nabi SAW menyerang ya di Fatwa Mekah itu sudah banyak yang masuk Islam. Dengan sebab apa? Dengan sebab orang-orang yang dia itu sudah masuk Islam tadi. Demikian. Kemudian disebutkan oleh Munkasir wa ta'ala fa Allah subhanahu dzalik. Qullahu maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan demikian itu semuanya ila mastusnya kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Ada yang dikecualikan ternyata. Jadi hukum asalnya tadi demikian. Kalau dari orang Madinah ke Mekah, maka apa? Dia tidak boleh kembali ke Madinah. Tapi kalau dari Mekah ke Madinah harus kembali ke Mekah lagi. Tapi dikecualikan. Ya, Allah SWT wa mengecualikan. Allah menetapkan ini semua tapi ada yang dikecualikan. Apa itu? Yaitu orang-orang perempuan-perempuan. Ini ini tidak dikembalikan ke Mekah. Kalau ada perempuan yang dia termasuk Islam kemudian ke Madinah, maka tidak dikembalikan ke Mekah. Ini yang dikecualikan. Ya demikian. Minal muhajirat al-mu'minat yaitu Perempuan-perempuan yang hijrah yang mereka itu beriman, perempuan-perempuan mukminah, minan nisa dari wanita-wanita. Fa innahu nahahum, sungguhnya Allah SWT melarang mereka an raddihinna ilal kufar untuk mengembalikan mukminah-mukminah ini, muhajirat-muhajirat ini ke orang-orang kafir. Ke suami-suami mereka yang kafir yang ada di Mekah. Ya, demikian. Itu Allah sebutkan ya di dalam Al-Qur'an. Waharamahu, <clears throat> waharamahuna wa 'ala kufar yang idzin. Dan Allah mengharamkan perempuan-perempuan ini sudah masuk Islam yang muhajirat ini atas orang-orang kafir yauma pada hari itu. Ya, demikian. Wa hadza amrun azizun. Ini perkara yang berat, aziz, yang agung. Apa ini suara limin Kasir? Maksudnya, yang mayakau yaqau fil usul, ma fil apa yang ada di usul ini usul fikih. Ini kalau kita belajar usul fikih <coughs> yaitu apa? Wa huwa taksisus sunnah bil Quran. Yaitu sunnah dikhususkan dengan Al-Qur'an. Sunnah ya tadi kan disebutkan dalam e, sunnah tadi dalam kisah tadi bahwa sungguhnya ini dan itu kan itu kan datang dari hadis, Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Ini dikhususkan pengecualiannya dalam Al-Qur'an. Ya demikian. Misalnya di sini dulu. Subhanallah, ini bihamdihi,